Allah Ta'ala berfirman Wallahu yakhluku ma yasha wa yakhtar Dialah zat Allah yang menciptakan segala sesuatu yang dia kehendaki wa yakhtar dan dia memilih siapa saja di antara mereka yang Allah kehendaki maka bagian dari keistimewaan bahasa Arab Allah Subhanahu wa taala memilih bahasa ini sebagai bahasa kitabnya yang terakhir Allah pilih bahasa Arab untuk menjadi bahasa Al-Quran bahasa bagi nabinya sallallahu alaihi wasallam dan bahasa bagi generasi terbaik umat ini yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara keistimewaan bahasa Arab yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an Allah nyatakan di surat Asy-Syu'ara ayat 195. Allah taala berfirman Allah turunkan Al-Quran bilisanin Arabiyin mubin Allah turunkan Al-Quran itu dengan bahasa Arab mubinin yang jelas makna mubin ada dua yang pertama bilisanin Arabiyin bayin dengan bahasa Arab yang jelas yang kedua makna mubin yang kedua adalah mubayyin bilisanin Arabiyin mubayyin Allah turunkan bahasa Allah turunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab mubayyin yang bisa menjelaskan. Maka dengan Allah pilih Al-Qur'an menggunakan bahasa Arab, dia memiliki dua keistimewaan. Yang pertama bahasanya jelas, bukan bahasa yang ambigu, bukan bahasa yang bisa ditarik ulur tafsirnya. Yang kedua, bahasa Al-Qur'an itu mubayyin, bisa menjelaskan bisa memberikan bayan yang lebih dibandingkan penjelasan bahasa-bahasa yang lain. Dari ayat ini ada seorang ulama yang bernama Abdul Husain Ahmad bin Faris. Beliau mengatakan, "Falamma khassa jalla sana'uhu al-lisan al-arabiyya bil bayan, ulima anna al lughati qasiratun anhu wa waqi'atun tunahu." Ketika Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan bahasa Arab, Allah pilih sebagai bahasa Al-Qur'an, bahasa kitabnya dan Allah nyatakan sebagai bahasa yang mubin, bahasa yang jelas dan bisa menjelaskan. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa bahasa-bahasa yang lain, bahasa selain bahasa Arab, qasiratun anhu, itu tidak mampu menandingi bahasa Arab dalam memberikan penjelasan atun dunahu dan derajatnya di bawah derajat bahasa Arab. Ini di antara e, ayat yang menunjukkan betapa bahasa Arab adalah bahasa yang mulia sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan bahasa ini sebagai bahasa Qur'annya dan Allah puji bahasa Arab dalam Al-Qur'an sebagai bahasa yang mubin, bahasa yang jelas dan bisa memberikan penjelasan. Kemudian Bapak Ibu yang dimakan Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an dan Sunnah seperti yang kita tahu berbahasa Arab. Karena itu satu-satunya cara agar kita bisa mengetahui asror rahasia di balik tafsir Al-Qur'an dan Sunnah adalah dengan kemudian mengkaji bahasa Arab. Karena kita bisa memahami bahasa sebuah tulisan bahasa sebuah kitab atau kita bisa memahami sebuah tulisan dan sebuah kitab ketika kita bisa memahami bahasanya. Syekhul Islam rahimahullah pernah memberikan nasihat Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitabnya dengan bahasa Arab. Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan rasulnya muballighan anhul kitab wal hikmata bilisanil arabi. Allah jadikan rasulnya yang menyampaikan Alkitab juga dengan menggunakan bahasa Arab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tunjuk kaum yang mengiringi Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-sabiqina ila hadatin. Pendahulu bagi kita dalam agama ini. Mereka berbicara dengan bahasa Arab. Maka tidak ada cara untuk bisa memahami agama ini secara sempurna dan mengetahuinya secara sempurna illa bidabti hadal lisan kecuali melalui mengkaji bahasa Arab tersebut karena itu syarat ma'rifatuhu minaddin maka memahami bahasa Arab itu bagian dari agama nah, ini catatan yang disebutkan oleh Syekhul Islam orang yang belajar bahasa Arab itu sama dengan ibadah ya jadi Bapak Ibu belajar bahasa Arab itu termasuk ibadah. Dari mana kok bisa disebut ibadah? Karena dengan eh, dengan belajar bahasa Arab satu-satunya cara orang itu bisa memahami apa yang ada dalam agama ini. Orang bisa memahami Al-Qur'an, memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, keterangan para sahabat, demikian demikian pula para keterangan para ulama sehingga kata Syekhul Islam, ma'rifatuhu minatin Memahami bahasa Arab bagian dari agama. Belajar bahasa Arab itu termasuk ibadah. Wa akrabu ila iqamati sya'iriddin. Dan salah satu diantara cara terdekat untuk menegakkan syiar agama. Kemudian mengingat betapa pentingnya bahasa Arab, maka dulu para sahabat dan para ulama di masa silam sangat perhatian terhadap bahasa ini. Di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau radhiyallahu anhu pernah menasihatkan, "Ta'allamul Arabiyyah fa innaha min dinikum." Pelajarilah bahasa Arab. Pelajarilah bahasa Arab karena bahasa Arab itu min dinikum, bagian dari agama kalian. Kenapa disebut bagian dari agama? Sekali lagi, karena kita hanya bisa memahami Al-Quran Sunnah dan keterangan para sahabat serta para ulama hanya melalui cara dengan belajar bahasa mereka. Sehingga keterangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini menguatkan nasihat yang tadi disampaikan oleh Syekhul Islam bahwa belajar bahasa Arab itu termasuk ibadah. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga pernah mengirim sebuah surat kepada Abu Musa al-Ash'ari. Ya, waktu itu Abu Musa al-Ash'ari menjadi gubernur di kota Basrah. Dan Basrah masuk wilayah Irak. Irak itu termasuk negara yang dulu berbahasa Arab. Tapi kalau timurnya Irak ini masuk Persia. Bahasanya bahasa Persia. Kalau Irak ini masih bahasa Arab. Makanya Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah yang tinggal di Baghdad itu termasuk di antara uh, ulama hadis dari Arab karena bahasa beliau bahasa Arab. Kata Umar bin Khattab dalam suratnya kepada Abu Musa al-Ash'ari, "Amma ba'du fatafaqahu fi sunnah wa tafaqahu fil arabiyyah wa a'riful Qur'an fa innahu arabiyyun." Pelajarilah sunnah dan pelajarilah bahasa Arab. Wa'aribul Quran dan kajilah Al-Quran sesuai dengan bahasa Arab. Fa'innahu Arabiyun karena Quran itu kitab yang berbahasa Arab. Di sini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberikan tiga pesan kepada Abu Musa al-Ash'ari. Pesan yang pertama, perintah untuk mempelajari bahasa Arab. Pesan yang kedua, perintah untuk mempelajari sunnah, mempelajari sunnah Nabi SAW Dan pesan yang ketiga adalah mengkaji Al-Quran sesuai dengan kajian bahasa Arab. Kata Syekhul Islam ketika menjelaskan surat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada Abu Musa ini, beliau mengatakan, "Kenapa Umar berpesan kepada Abu Musa satu perintah untuk belajar bahasa Arab, yang satunya perintah untuk belajar sunnah. Kata Syekhul Islam, karena dalam agama kita, dalam agama Islam itu terdiri dari dua unsur. Yang pertama fikhul akwal dan yang kedua fikhul akmal. Yang pertama fikih terkait ucapan dan yang kedua fikih terkait amal perbuatan. Maka mempelajari bahasa Arab itu bagian dari at-tariqah ila fikhil aqwal. Cara untuk mempelajari, cara untuk memahami fikih akwal. Fikih tentang masalah ucapan. Kita bisa paham Al-Qur'an yang kita baca ketika salat. Kita bisa paham doa-doa yang kita baca ketika ibadah. Kita juga bisa memahami kitab-kitab para ulama yang kita kaji. Fikih akwal semacam ini hanya bisa kita ketahui ketika kita faham bahasa Arab. Dan yang kedua adalah fikih akmal. Yang fikih akmal ini torikoh untuk bisa mengetahuinya adalah dengan memahami sunnah Nabi SAW. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berpesan kepada Abu Musa al Ashari dua hal yang penting yang pertama mempelajari sunnah dan yang kedua mempelajari bahasa Arab agar agama seseorang itu bisa menjadi sempurna. Dia secara suluk, secara amal, secara praktek sesuai sunnah Nabi SAW dan dalam mengamalkan dia bisa merenungkan setiap apa yang dia ucapkan. Nah, di sini bahwa Ibu yang dimakan Allah kita bisa memahami eh, bahwa pendapat sebagian orang kita sebenarnya tidak perlu paham bahasa Arab yang penting nanti amalnya sesuai sunnah yang penting saya sudah belajar ngaji belajar sunnah kemudian mengamalkan sunnah itu sudah cukup ini kurang tepat karena dalam mengamalkan sunnah bisa dipastikan nanti di sana ada ucapan ada doa ada zikir kemudian ada bacaan bacaan yang lain yang kita ucapkan yang itu butuh untuk kemudian difahami sementara tidak ada cara untuk memahaminya kecuali dengan memahami bahasa yang kita ucapkan. Bahasa Al-Qur'an, bahasa doa dan bahasa zikir yang kita ucapkan yaitu bahasa Arab. Kemudian hadirin yang dimakan Allah Subhanahu wa taala di antara pentingnya bahasa Arab Dulu sebagian sahabat yang tinggal di kota itu mereka berusaha menggali makna Al-Quran dengan mempelajari bahasa orang pelosok Arab. Seperti yang kita tahu, ya, namanya bahasa daerah itu semakin eh, apa? Semakin murni, semakin bagus ketika bahasa itu berada di pelosok kampung. Misalnya bahasa Jawa Kromo bahasa Jawa Kromo bagi masyarakat kota mungkin sudah mulai luntur karena kesampuran dengan para pendatang atau mungkin mereka tidak sering menggunakannya. Beda dengan bahasa Kromo yang ada di masyarakat perkampungan, masyarakat pedesaan, pelosok-pelosok Jogja misalnya. Mungkin bahasa mereka akan lebih bagus, lebih bersih, lebih murni dibandingkan bahasa masyarakat Jogja yang tinggal di kota. Maka seperti itulah seperti itu pula bahasa Arab. Kualitas bahasa Arab masyarakat pelosok, ya, masyarakat pelosok jazirah Arab itu lebih bagus dibandingkan kualitas bahasa Arab yang bagi masyarakat yang tinggal di kota. Bagi masyarakat yang tinggal di keramaian. Karena orang yang tinggal di kota nanti bahasanya kecampuran dengan bahasa pendatang atau mungkin bahasanya sudah sering ditinggalkan. Bahasa yang asli sudah sering ditinggalkan. Karena itu dulu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dan seperti yang kita tahu Abdullah bin Abbas ini lahir di Mekah ya. dan besar di Mekah baru pindah ke Madinah kurang lebih di tiga tahun sebelum Rasulullah SAW meninggal dunia. Maka Terkadang ada sebagian ayat Al-Quran Yang oleh Abdullah bin Abbas Tidak diketahui maknanya Kecuali melalui bahasa masyarakat pelosok Arab Di antaranya adalah firman Allah di surat Al-An'am ayat 14 Di situ Allah berfirman Fatirus samawati wal ar Allah adalah Fatirus samawati wal ar Fatir langit dan bumi Kata Ibnu Abbas Ma kuntu adri ma makna fatiras samawati wal ar. Saya itu nggak paham apa makna fatiras samawati wal ar. Apa makna fatir? Hatta sami'tu min minal Arab taqul ana fatartuhu. Sampai saya pernah mendengar ada seorang Arab, seorang wanita dari pelosok e, jazirah Arab, dia mengatakan ana fatartuhu, saya yang melakukan memfatirnya. Maknanya adalah ibtada'tuhu, saya yang memulainya. Maka Ibnu Abbas baru memahami sama samawati wal ar. Tafsirnya adalah dialah zat yang mengawali penciptaan langit dan bumi. Sebelum itu belum ada penciptaan langit dan bumi. Baru dia pahami ini setelah mendengar keterangan atau bahasa dari seorang wanita yang tinggal di pelosok jazirah Arab karena bahasa mereka lebih bersih dibandingkan bahasa orang kota. Karena itu Ibnu Abbas sampai pernah berpesan, "Idza khafiya 'alaikum syai'un minal Qur'an, fabtaghuhu fi syi'ri fa innahu diwanul Arab." Apabila kalian tidak mengetahui ada salah satu kata dalam Al-Qur'an, tidak tahu maknanya, maka carilah makna itu dalam syair-syair orang Arab fa innahu diwanul Arab karena syair ini adalah catatan ya, karena syair ini adalah catatan sejarahnya orang Arab ya. kemudian jamaah yang dimakan Allah subhanahu wa ta'ala di antara contoh yang lain yang menunjukkan perhatian para ulama akan pentingnya bahasa Arab kita tahu para ulama semuanya berbahasa Arab, tapi mereka masih belajar bahasa Arab. Banyak di antara mereka yang menghabiskan waktunya, tenaganya, bahkan hartanya untuk belajar bahasa Arab. Salah satunya adalah yang dilakukan oleh Muhammad bin Hasan. Muhammad bin Hasan ini murid seniornya Abu Hanifah dan beliau gurunya Imam Syafi'i. Maka Imam Syafi'i punya guru dari dua madhab sebelumnya. Beliau berguru kepada Imam Malik dan beliau berguru kepada Muhammad bin Hasan, murid senior Abu Hanifah. Namun Imam Syafi'i tidak ketemu Abu Hanifah. Karena Imam Syafi'i lahir pada hari yang sama Abu Hanifah wafat. Kata Muhammad bin Hasan, murid seniornya Abu Hanifah, gurunya Imam Syafi'i. Khalafa abi salasina alfa dirhamin. Ayahku itu meninggalkan warisan untukku 30 ribu dirham. Kalau pakai konversi standar 10 dirham sama dengan 1 dinar ribu dirham berarti sama dengan 3000 dinar. Berapa satu dinar? Satu dinar 4 seperempat gram emas. Anggap saja kita bulatkan 4 gram emas. 3000 dinar berarti 12.000 gram emas, 12 kilogram emas. Ayahku meninggalkan warisan kepadaku sebanyak 12 kg emas. Apa yang dilakukan oleh Muhammad bin Hasan? Fa'anfaqtu nisfaha alan nahwi birrai. Separuh itu saya pakai untuk belajar bahasa Arab, untuk belajar nahwu di kota Roy. Subhanallah. Dia menghabiskan 6 kg emas untuk belajar nahwu di kota Roy. Berapa 6 kg emas, Pak? Ada 6 M. Ya, jumlah yang sangat besar untuk modal belajar bahasa Arab. Dia habiskan 6 kg emas untuk belajar bahasa Arab di kota Roy. Wa anfaqtul baqi fil fiqhi dan saya gunakan sisanya 6 kg sisanya untuk belajar fikih. Masya Allah, perjuangan yang luar biasa yang dilakukan oleh ulama masa silam dalam belajar. Sampai mereka menghabiskan harta warisan bapaknya yang jumlahnya sekian miliar hanya habis untuk belajar nahwu dan belajar fikih. Karena itu mengingat usahanya yang besar Muhammad bin Hasan dalam belajar bahasa Arab sampai Imam Syafi'i pernah memuji bahasanya Muhammad bin Hasan. Kata Imam Syafi'i, "Lau asya'u an akula tanazzal al-Qur'anu bi lughati Muhammad ibn Hasan hasan laqultuhu. Kalau saya boleh mengatakan Al-Qur'an itu turun dengan bahasanya Muhammad bin Hasan. Berarti saking bagusnya bahasa Muhammad bin Hasan, Lakul tuhu saya berani mengatakannya. Lifasohatihi karena saking sempurnanya, saking fasihnya bahasanya Muhammad bin Hasan. Kemudian hadirin yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kadang ada sebagian ulama saking cintanya mereka terhadap bahasa Arab sampai mereka itu ingin selalu mendengar bahasa Arab. Ada seorang ulama dari Persia namanya Abu Raihan al Bayruni. Beliau pernah mengatakan, "Li'an ustama bil arabiyah, khairun min an umdaha bil Farisiyah." Saya itu mendengar orang misuh-misuh mencela diriku dengan menggunakan bahasa Arab itu lebih saya senangi, lebih saya sukai daripada ketika saya dipuji dengan menggunakan bahasa Persia. Saya dicela, saya mendengar orang mencela saya, mengejek saya dengan bahasa Arab, itu lebih saya sukai daripada saya dipuji dengan menggunakan bahasa Kersi. Maka dia bisa merasakan lebih lezat mendengarkan celaan selama dia pakai bahasa Arab. Pendengarannya kelihatannya lebih nyaman, lebih enak dibandingkan mendengarkan bahasa lain meskipun konteksnya pujian. Seperti ini menunjukkan bagaimana cintanya orang ini terhadap bahasa Arab. Kenapa beliau begitu cinta dengan bahasa Arab sampai dicela dengan bahasa Arab saja beliau rela dan beliau lebih suka. Ketika beliau ditanya, kenapa bisa demikian? Kata beliau, li'annahu kalami ahlil jannah. Karena bahasa Arab itu bahasanya penduduk surga. Kemudian hadirin yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara keistimewaan yang Allah berikan e, pada bahasa Arab. Bahasa ini Allah jaga. Bahasa Arab salah satu di antara bahasa yang Allah jaga. Bahkan mungkin satu-satunya bahasa yang Allah jaga. Sehingga bahasa ini hingga detik ini masih kita bisa pelajari dengan baik, masih bisa kita kaji dengan baik, masih bisa kita kenal dengan baik. Karena konsekuensi Allah menjaga Al-Quran adalah Allah menjaga bahasanya. <clears throat> Karena itu jangan khawatir. Nabi SAW hidup 14 abad masa silam. Apa mungkin bahasa beliau masih bisa kita pelajari Padahal yang namanya bahasa itu semakin lama semakin luntur. Ya. Dulu di tempat kita kita mengenal ada namanya bahasa Kawi, ya. ada bahasa Sangsekerta dan seterusnya. Tapi sekarang mana wujudnya? Dan kalau kita ditanya mana yang lebih tua, bahasa Arab ataukah bahasa Kawi? Tentu jawabannya bahasa Arab jauh lebih tua. Di tempat kita ada bahasa Kawi. Tapi sudah tidak ada lagi wujudnya. Yang ada tinggal bakwan kawi. Bahasanya sudah hilang. Tinggal bakwannya sama baksonya. Nah, gitu. Kenapa? Karena bahasa ini tidak terjaga. Bahasa yang dipakai masyarakat Majapahit, negara yang sangat besar sampai bisa menguasai berbagai macam daerah dan wilayah. Tapi sekarang mana wujudnya? Mana bahasa itu? Sudah hilang sama sekali. Demikian pula bahasa sekerta. Tidak terjaga, ya. Bahasa ini tidak terjaga. Termasuk bahasa yang Allah gunakan untuk kitab Taurat dan Injil. Bahasa Ibrani. Bahasa ini juga tidak terjaga. Buktinya banyak sekali pastor, banyak sekali tokoh-tokoh agama <coughs> Yahudi dan Nasrani yang mereka nggak dong sama sekali bahasa Ibrani. Ada sebagian yang paham tapi kecil sekali jumlahnya. Menunjukkan kalau bahasa ini tidak dijaga. Beda dengan bahasa Arab. Kalau kita ditanya, berapa jumlah ulama yang paham tafsir? Banyak sekali. Penulis-penulis tafsir kontemporer masih sangat banyak. Andaikan bukan karena mereka sudah mencukupkan diri dengan tafsir yang sudah ditulis oleh para ulama masa silam, mereka akan menulis tafsir sendiri-sendiri. Namun nanti jadinya tahsilul hasil membuat sesuatu yang sudah ada. Maka bahasa Arab di antara keistimewaannya adalah bahasa yang Allah jaga. Karena itu bahasa ini sampai sekarang masih Allah lestarikan. Dan ini pembenar dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya aku turunkan az akulah yang menurunkan az dan akulah yang menjaga adzikra itu. Mana adzikra? Kata Ibnu eh, kata Ibnu Hazm adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Aku turunkan Al-Qur'an dan Sunnah dan aku yang menjaga Al-Qur'an dan Sunnah itu. Konsekuensi dari penjagaan Al-Qur'an dan Sunnah adalah Allah menjaga bahasanya. Kemudian Bapak Ibu yang dimakan Allah Subhanahu wa taala di antara uh, ancaman dan mafsadah ketika orang itu sudah mulai meninggalkan bahasa Arab. Di antara bentuk ancamannya adalah agama mulai ditinggalkan. Bersamaan dengan ditinggalkannya bahasa Arab. Bahkan di antara sebab terjadinya kesesatan di alam ini sumbernya adalah karena orang yang tidak paham bahasa Arab komentar tentang Islam. Dulu ada seorang ulama masa tabi'in namanya Ayub eh, tabi tabi'in namanya Ayub as Beliau pernah mengatakan memberikan komentar kenapa Persia itu bisa jadi negara sejahat Syiah. Negara seperti Syiah yang luar biasa jahatnya kok bisa seperti itu? Itu kenapa? Kata Ayub As-Sikhtiyani, "Amatu man tazandaqa min ahli al-Iraq li jahlihim bil Arabiyyah." Mayoritas orang yang menjadi zindik, menjadi munafik. Zindik artinya munafik. Di kalangan penduduk Irak sehingga muncullah sekte Syiah, Jahmiyah, Kemudian muncul lagi sekte Qadariyah, Gulat, Qadariyah yang berlebih-lebihan dalam menolak takdir. Jabariyah dan seterusnya. Itu keluarnya dari Irak semua. Kata Ayyub As-Sikhtiyani, "Amatu man tazandaqa fi ahlin min al Iraq li jahlin bil Arabiyah." Mayoritas mereka yang sesat, mereka yang menjadi munafik, menjadi zindik, pemimpin aliran-aliran sesat dan pengikut aliran sesat di kota Irak Sebabnya adalah karena mereka bodoh dengan bahasa Arab. Tidak tahu bahasa Arab. Sehingga karena ketidaktahuannya ini mereka menafsirkan Al-Qur'an seenaknya sendiri, semaunya sendiri. Ini bisa kita saksikan ya. Betapa banyak dai di tempat kita baik yang nongol di TV maupun yang belum nongol di TV ketika mereka menafsirkan ayat atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ditafsirkan dengan logikanya. Kenapa? Karena mau menggunakan bahasanya nggak paham. Memahami bahasanya nggak paham, akhirnya ditafsirkan dohirnya dari Quran terjemahan, setelah itu dia logika. Dia tambah-tambahi dengan logika. Akhirnya tafsirnya jadi jauh sekali. Tafsir yang tidak pernah dikenal oleh para ulama. Betapa lucunya tafsir yang mereka sampaikan. Tidak dari sisi tinjauan bahasa, juga tidak dari sisi tinjauan riwayat hadis, maka mereka menggunakan tafsir birra'i mujarrad. Tafsir dengan menggunakan akal murni yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan ayat yang dia baca. Seperti itulah uh, penjelasan sisi penting belajar bahasa Arab Semoga yang sederhana ini bisa memotivasi kita untuk semakin dekat dengan bahasa Arab dan tidak ada istilah sudah telat dalam belajar meskipun sudah berumur bahasa Arab masih membuka peluang untuk dipelajari ngeten ya. Nah, saya sudah berusia 40 tahun, masih bisa belajar bahasa Arab. Bisa jadi 45 tahun pinter bahasa Arab kan. Kalau sekarang sudah merasa tua, besok ada yang lebih tua lagi. Karena waktu untuk belajar bahasa Arab, jika orang itu mau serius sebenarnya tidak lama. Tidak lama ya. E, saya pernah menjumpai ada orang yang dari nol putul sama sekali nggak bisa bahasa Arab, orang awam dan dia belajar bahasa Arab dengan tekun, setahun bisa membaca kitab. Masya Allah, setahun bisa membaca kitab. Meskipun sebaliknya ada yang tinggal di pondok tahunan tapi sampai keluar dari pondok juga belum bisa bahasa Arab juga ada ya. Nasib orang beda-beda. Namun eh, jangan sampai semacam ini terus mengendorkan semangat kita. Jangan lupa diiringi dengan doa bagi yang belum bisa tidak perlu putus asa. Bahasa Arab masih membuka peluang untuk dipelajari. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan Seberapa besar arti penting ilmu bagi kehidupan manusia? Mohon dijelaskan agar kita semakin termotivasi untuk belajar. Jadi bahwa Ibu yang dimulakan Allah secara umum Pentingnya ilmu Allah tegaskan dalam Al-Quran Di satu ayat yang mungkin kita semua sudah hafal Allah berfirman Ala bi zikrillah Tatmainnul kulub Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Bukankah dengan zikrullah hati itu menjadi tenang? Makna zikrullah umumnya orang memahaminya adalah berzikir, membaca subhanallah, alhamdulillah, kalimat thayyibah yang lainnya. Namun makna zikrullah ada makna yang lebih luas. Makna zikrullah yang lebih luas adalah zikrun minallah. Peringatan yang Allah turunkan, peringatan dari Allah. Dan insya Allah inilah makna yang lebih e, banyak dalam Al-Quran dan hadis ketika disebutkan kata zikrullah. Allah tegaskan ala bidzikrillah tatmainul qulub. Bukankah dengan zikrun minallah, peringatan dari Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnah, hati itu akan menjadi tenang? Jawabannya benar. Karena orang yang paham Al-Quran dan Sunnah, maka dia akan semakin tenang dalam hidupnya. Dia akan tenang dalam menjalankan berbagai macam aktivitasnya. Karena secara naluri manusia itu ingin ingin selalu sesuai dengan aturan. Ketika dia orang mukmin, maka dia selalu ingin sesuai dengan aturan Tuhannya, aturan yang menciptakannya. Bagaimana caranya agar dia bisa sesuai dengan aturan yang menciptakannya? Jawabannya tentu saja dengan memiliki ilmu apa yang Allah turunkan. Dengan paham Al-Quran dan Sunnah, hati itu akan menjadi tenang. Sebagai contoh gambaran, dalam kasus sholat saja. Ada orang yang ketika sholat, kemudian dia lupa. Jumlah rokaatnya sudah tiga, ataukah baru dua. Bagi mereka yang tidak tahu teori sujud sahwi, ilmu tentang sujud sahwi, kira-kira apa yang terjadi? Bingungnya dalam sholat luar biasa. Mau batal kok sungkan, mau tidak batal nanti jangan-jangan batal. Akhirnya karena bingung, dia stres dalam sholat. Dia bingung dalam sholat, terus nekatnya adalah membatalkan sholat. Atau misalnya ada orang yang ketika sholat terus tiba-tiba muncul perasaan seolah-olah ada yang keluar seolah-olah ada angin yang keluar. Terus dia bingung, padahal itu hanya was-was. Maka karena bingung, resah, bingung, resah, akhirnya dia korbankan sholatnya dan seterusnya. Itu salah satu contoh di antara orang yang karena tidak punya ilmu jadi bingung. Kemudian pemandangan semacam ini bisa kita saksikan dengan sangat jelas ketika orang melakukan jama, orang melakukan ibadah haji atau umroh. Sebagian besar terutama orang Indonesia ya. Ketika haji atau umroh Atau ketika di tanah suci Dia menjadi manusia yang sangat labil Mudah dipengaruhi oleh orang lain Ketika ketemu sama orang India Atau sama orang Mesir Atau sama orang e, Yordan Dia melakukan satu gerakan disalahkan nah, Pakai isyarat karena sama-sama nggak -sama paham bahasanya Ini seperti ini salah nggak benar seperti ini sampai dibawa ke tanah air Ditanyakan sama Ustadz Saya tadi kok melakukan kayak gini disalahkan itu benar atau salah Padahal bisa jadi Orang ini lebih bodoh dalam masalah agama daripada dia Tapi karena orang Indonesia itu merasa Kalau melihat ada orang India Yang wajahnya lebih mirip dengan orang Arab Atau orang Yordan atau orang Mesir Anggapnya mereka semuanya lebih tinggi ilmunya dibandingkan dia Sehingga semua komentar mereka Diaminkan, diakini kebenarannya ini contoh orang yang kebingungan ya, orang yang bingung karena tidak memiliki pegangan ilmu. Maka mereka para jamaah haji dan umroh itu kalau sudah di tanah suci, ketergantungan kepada pembimbing, kepada ustadz itu luar biasa. Apa dikit ditanyakan ke ustadz, ini ustadz ada luka di sini haji saya sah atau tidak? deh. Nah, saya tadi melakukan kayak gini, umroh saya sah atau tidak? Bingungnya luar biasa. Itu contoh Betapa orang yang tidak memiliki ilmu adalah orang yang tidak tenang hatinya. Belum lagi dalam masalah bermuamalah dan seterusnya. Karena secara naluri manusia itu ingin dalam beramal, dalam bekerja dia sesuai aturan sehingga tidak memiliki tanggung jawab. Kemudian bolehkah mengkafani mayit dengan kain berjahit? Jawabannya tidak masalah, tidak ada larangan menggunakan kain berjahit untuk kafan. Dan inti kafan adalah menutup seluruh tubuh, ya, menutup seluruh tubuh. Hanya saja yang sesuai sunnah tidak dianjurkan menggunakan kain yang berjahit atau kain yang dibentuk membentuk eh, lekuk tubuh. Berdasarkan riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha ketika menceritakan proses pengkafani pengkafanan yang dilakukan pada jenazah Rasulullah SAW wala imamata lahu wala qamisalahu wala imamah Nabi SAW tidak diberi gamis dan tidak dikasih imamah menunjukkan bahwa kafan yang bagus itu kain lurus tidak membentuk lekuk tubuh tapi andai misalnya tidak memiliki kain semacam ini, punyanya hanyalah kain yang berjahit, maka tidak masalah. Sebagaimana kafan yang dipakai oleh Mus'ab bin Umair ketika perang Uhud, beliau syahid dan kafan yang dipakai oleh Mus'ab bin Umair adalah pakaian yang dia pakai ketika perang. Ketika ditutupi kepalanya keluar kakinya, ketika ditutupi kakinya keluar kepalanya. Kita tidak tahu apakah bersejarah ataukah tidak. Yang jelas itu pakaiannya Mus'ab bin Umar ketika perang. Bagaimana urutan kitab untuk belajar bahasa Arab agar lebih runtut dan memudahkan dalam belajar ilmu? Ada banyak kitab yang apa ada banyak kitab yang dikarang oleh orang-orang Indonesia kitab bahasa Arab dan insya Allah yang bagus mungkin sebagai tingkatannya pertama bisa kita pilih kitab Muyasar kemudian Muyasar ini kitab dasar ya lebih banyak pengenalan pengenalan istilah kemudian pengenalan beberapa susunan yang umum dalam bahasa Arab. Kalau di bahasa kita ada subjek predikat, dalam bahasa Arab ada mubtada khobar. Nah, pengenalan-pengenalan semacam ini banyak disebutkan di Muyassar. Kemudian nanti tingkatan lanjutannya bisa pakai muhtarot. Ya, keistimewaan muhtarot itu banyak memperkenalkan istilah dan rincian-rincian dalam bahasa Arab. Nanti macam-macam maf'ul ya. ada maf'ul b, maf'ul fi maf'ul ma'ah kemudian nanti ada macam-macam masdar dan seterusnya lebih rinci lagi kemudian tingkatan berikutnya jika masih kesulitan untuk mulakhas dia bisa memperkaya kosakata dengan belajar nahwu wadih nahwu wadih jilid 1 2 jilid tiganya nanti. Nahwade jilid satu dua. Sisi keistimewaan Nahwade banyak contoh kemudian penjelasannya dengan menggunakan bahasa Arab karena dia sudah pernah belajar muyasar dan muhtarat insya Allah bisa terjangkau kemudian tahapan yang ketiga dia nanti bisa merambah ke kitab mulakhas yang lebih tebal dan yang lebih penting adalah istiqomah ya, koleksi kitab eh, ini eh, nanti tidak ada gunanya kalau kemudian muyasar baru dapat setengah sudah mutung yang lebih penting istiqomah sabar-sabar kalau tidak bisa Bagaimana agar ringan berbuat baik, berbuat ihsan kepada orang lain? Kadang jika ada teman yang agak bergantung dengan saya, kadang merasa menghabiskan waktu, ingin bantu tapi merasa diri sendiri juga punya kesibukan. <clears throat> ya. Yeah. salah satu di antara nasihat yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah dalam kitab beliau Al-Wasail Mufidah eh, beliau mengatakan di antara cara agar kita dalam membantu orang lain itu semangat adalah kita membantu orang lain itu bermuamalah dengan sesama manusia pada hakikatnya. Namun niatkan ketika kita bermuamalah dengan sesama manusia, dengan orang lain tadi, niatkan sebenarnya kita sedang bermuamalah dengan Allah. Maka saya bantu orang lain dengan keyakinan biar Allah nanti akan balas saya. Dengan harapan biar nanti Allah Subhanahu wa taala yang akan membalas apa yang akan apa yang setelah saya lakukan. Sehingga kita tidak mengharapkan balasan dari orang yang kita bantu Kita juga tidak mengharapkan ucapan terima kasih atau penghargaan apapun dari orang yang kita bantu Ketika kita menghadirkan perasaan semacam ini Maka pada saat membantu orang lain Status kita sebagaimana orang yang sedang sholat Orang yang sedang puasa Orang yang sedang melakukan ibadah yang lainnya Karena kita sedang bermuamalah dengan Allah bukan bermuamalah dengan orang itu. Kalau kemudian kita sedang sholat, pernah nggak kita merasa saya sedang sholat, kemudian di tengah-tengah sholat kita merasa saya rugi telah melakukan sholat, tak batalkan saja. Jawabannya, hampir orang yang beriman tidak melakukan demikian. Kalau orang munafik mungkin Beda dengan ketika kita bermuamalah dengan orang lain. Kita berbuat baik kepada si A, terus demikian. Namun si A tidak pernah ngasih ucapan terima kasih, tidak pernah ngasih penghargaan, apalagi balas. Mungkin kita akan komentar saya rugi berbuat baik kepada si A. Tapi beda ketika kita beribadah kepada Allah. Kita tidak akan menyatakan saya rugi ketika saya beribadah kepada Allah karena Allah yang nanti akan memberikan balasan. Wallah. Bagaimana jika kita terlanjur mengucapkan demi Allah ketika marah untuk hal sepele karena kita sangat terpojok dengan tuduhan keji dalam suatu perdebatan? dan setelah itu merasa sangat menyesal bagaimana cara bertobat dari hal tersebut. Menyebut sumpah demi Allah dalam rangka membela diri, insya Allah bukan termasuk perbuatan dosa. Bahkan untuk hal yang lebih sepele sekalipun, insya Allah tidak masalah dan nanti jadinya adalah yaminul lagwi, sumpah lagun, sumpah yang tidak terhitung. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah mendapatkan aduan dari para sahabat ketika perang Khandaq. Ada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, gara-gara orang musyrik itu, gara-gara orang kufar itu, saya belum sempat sholat asar padahal matahari sudah mau tenggelam." Apa jawab Nabi saw? Wallahi ma sallaituha. Demi Allah, saya juga belum sholat. Beliau mau mengatakan belum sholat, saya juga belum sholat. Itu pakai sum, sumpah. Dan semacam ini tradisi orang Arab. Al-yamin al-lagu. Sumpah karena refleks. Sedikit-sedikit, wallahi. Demi Allah. Insya Allah tidak masalah. Apalagi di sini dinyatakan sangat terpojok dengan tuduhan keji dalam sebuah perdebatan. Maka e, mungkin kita lebih membutuhkan sumpah dalam rangka e, apa? menghindarkan tuduhan keji tadi. Meskipun secara umum tidak bersumpah lebih bagus dalam rangka menjaga dan mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, "Wahfazu aimanakum." Jagalah sumpah kalian. Di antara maknanya adalah jangan mudah bersumpah. Wallahu a'lam. atau kita cukupkan sampai di sini dulu Insya Allah kita sambung di pertemuan berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. subhanakallahumma wa bihamdik